بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية فصل والله سبحانه وتعالى سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا ودينه نورا واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي رب ilma علما fahma wa وعملا متقبلا قال Al musannifu rahimahullah berkata al-imam al-allamah Muhammad bin Nabi Bakar yang dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah al Harbil Mu'attilati wal Jahmiyah faslun fasal dan Allah Subhanahu wa taala telah menamakan dirinya dengan nur cahaya dan antara nama Allah adalah nur dan Allah menjadikan kitabnya sebagai sumber cahaya menjadikan Rasulnya juga sebagai sumber cahaya menjadikan agamanya penuh dengan cahaya dan Allah subhanahu wa ta'ala menghijab dirinya dari pandangan makhluknya dengan cahayanya Allah menjadikan kampung atau negeri bagi para wali-walinya berupa cahaya surga yang bersinar-sinar Allah Jalla wa'ala berfirman Dialah Allah, ini artinya dialah Allah Cahaya langit dan bumi Perumpamaan cahayanya Allah bagikan mishkat Ruangan yang kedap daripada cahaya Agar dapat mengumpulkan sinar Namanya mishkat Fiha misbah Dalam mishkat itu ada Misbah lampu Ya kalau untuk perhatikan lampu itu ada yang membuat dia itu ya cahaya tak menyebar. Cahayanya fokus, inilah namanya miskat, Ya, diletakkan dalam sedikit tempat yang membuat cahayanya tak menyebar sehingga kuat pancarannya. Bagaikan lampu mobil, miskat itu adalah yang mengumpulkan cahaya menjadi fokus. Itulah miskat. Orang dahulu miskat membuat lampu itu dikasih sedikit ya tempat masukkan dalamnya lampu agar lampu ini cahayanya fokus sehingga lebih terang. Kata Allah, perumpamaan cahayanya Allah bagikan miskat yang dalamnya ada lampu misbah lentera. Ya. Al-misbahu fi zujajah. Yang lampu itu dikelilingi dengan kaca sehingga ya kedap daripada udara, air dan semacamnya. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Yang mana kacanya itu terang benderang bagaikan bintang-bintang di langit. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Yang mana lampu ini bahan bakarnya diambilkan daripada ya, minyak yang penuh berkah daripada pohon yang penuh berkah yaitu pohon zaitun zaitun nanti dari pohon zaitun ini yang dibuat minyak minyaknya inilah yang dibuat sebagai bahan bakar lampu tersebut yang mana pohon zaitun ini yang menjadikan menjadi sumber minyak tumbuh la syarqiyah wala gharbiyah bukan di tempat yang ada di timur sehingga hanya mendapatkan cahaya ya dalam satu sisi matahari. Kalau dia tempatnya di timur, dia akan terkena ketika matahari di barat. Jika tempatnya di barat akan terkena ketika matahari di timur. Tapi tempatnya di tengah sehingga terkena matahari sepanjang hari. Membuat dia subur. Ya, zaitun negeri Syam adalah zaitun yang paling berkah, yang paling baik, yang paling mahal, yang paling berkualitas karena tempat yang strategis La syarqiyah la gharbiyah. Bukan di timur, bukan di barat, di tengah-tengah antara keduanya sehingga matahari full menyinarinya. Ya kadu zaitun, yudhi'u hampir-hampir minyaknya tadi yang bersumber daripada pohon zaitun menerangi, bercahaya. Walau lam tamsas hunar walaupun belum lagi sumbunya diberi api. Nurun ala nur begitulah perumpamaan cahaya di atas cahaya belum lagi dikasih api telah bercahaya minyaknya ya karena jernihnya inilah dia cahaya di atas cahaya ya yahdillahu linuri man yasha Allah beri petunjuk dengan cahayanya siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya wa yadribullahu al-amsal demikianlah Allah berikan bagi manusia perumpamaan perumpamaan wallahu bikulli syai'in alim dan dialah Allah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu Malam hari ini insya Allah kita akan menjelaskan tafsir daripada surat Nur ini. Apa makna cahaya Allah, cahaya langit dan bumi? Naam. Ahsanallahu ilaikum wa qad fusira qawluhu subhanahu wa ta'ala nurus samawati wal ard. Al-ayatu biqawnihi munawwirus samawati wal ard wa hadiyu ahli samawati wal ard. Fabinurihi ihtada ahlas samawati wal ard. Ihtada ahlu. Ihtada ahlus samawati wal ard. وهذا إنما هو فعله وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به ومنه اشتقى له ismu nuri alladhi huwa ahadul asma'il husna. Hasbuka. Ditafsirkan perkataan Allah Nurus samawati dialah Allah cahaya langit dan bumi ya al-ayah bi kaunihi munawwir samawat bahwasanya Allah lah yang menerangi langit dan bumi ya Allah lah yang menerangi langit dan bumi wahdi ahli samawati wal ard dan dia yang memberi petunjuk seluruh penduduk yang di langit maupun di bumi fabinurihi tada ahli samawati wal ard dengan cahayanya lah mendapat petunjuk meraih petunjuk penduduk yang di langit maupun di bumi penduduk di langit berupa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di bumi manusia ya jin wahada inna huwa fi'luhu maka dalam tafsiran ini dialah Allah yang menerangi langit bumi maksudnya adalah perbuatan Allah Allah lah yang menerangi dengan perbuatannya ya Allah, Allah Jalla wa'ala langit dan bumi Allah yang menerangi diterangilah langit dengan berbagai macam bintang-bintang terangilah bumi dengan matahari ketika siang bulan ketika malam Ya. Allah lah yang menciptakan cahaya-cahaya tersebut. Inilah perbuatan Allah jalla wa'ala Sumbernya semua daripada Allah jalla wa'ala Matahari cahayanya ya berkekalan dengan Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia ada selantiasa Tak pernah padam cahaya matahari. Allah jalla wa'ala bulan, bintang-bintang Wa illa fan alladhi huwa min awsafi Meskipun bahwasanya tafsiran yang menafsir, menafsirkan Allah lah yang menerangi langit bumi dengan cahaya buatan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya Allah juga memiliki sifat cahaya. Cahaya yang ya berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memiliki sifat cahaya. Wa min ushtuqqat lahu nur. Dari situlah diambil nama Allah An-Nur, cahaya. Di antara nama-nama Allah adalah cahaya. Maka boleh kita beri nama anak kita dengan Abdul Nur, hamba cahaya karena cahaya adalah nama Allah Jalla wa Ala. Alladhi wa ahadul asmaul husna. An-Nur adalah satu bagian daripada nama-nama Allah yang yang baik-baik. Asmaul husna. Ya. Naam. والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين إضافة صفة إلى موصوفها وإضافة مفعول إلى فاعله نعم jadi an-nur dalam bahasa Arab jika disebutkan ya Nurullah, cahaya Allah. Jika disebutkan ya, maka dia memiliki dua makna, dua konotasi. Yang pertama, idhafatu sifatin ila mausufiha. menisbatkan sifat kepada pemilik sifat Allah Swt. karena Allah memang memiliki cahaya jalla wa Ya. Ini yang pertama, fatu sifat ila mawsif ya. Menisbatkan sifat kepada pemilik sifat sendiri dia Allah Swt. Memang Allah memiliki sifat. Ya, memiliki sifat cahaya. Adapun yang kedua idhafatu maf'ulin ila fa'ilih. Yang kedua adalah nurihi cahayanya Allah nurus wat Allah cahaya langit bumi. Yang kedua, penisbatan yang kedua adalah penisbatan ya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai subjeknya dan dampaknya berupa yang terjadi berupa cahaya objeknya. Ini yang kedua. Maka Allah lah memang menciptakan langit dengan cahaya-cahaya bintang, bumi dengan cahaya matahari, cahaya rembulan. Allah jalan wa'ala menciptakannya. Jadi yang kedua adalah menisbatkan fa'il, pelaku kepada maf'ul, kepada apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menerangi dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini adalah Allah. Apa diterangi langit dan bumi dengan cahaya-cahaya diciptakan berupa bintang, matahari, bulan dan lain-lainnya. Cahaya yang sifatnya hissi, yang sifatnya adalah sesuatu yang konkret. Dua-duanya ya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, penisbatan sifat kepada pemilik sifat, yang kedua penisbatan objek ya yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada subjeknya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fal awwalu ka qawlihi ta'ala wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha. Fahada isyraquha yaum al-qiyamati bi nurihi ta'ala idza jaa lil fasli qada'i. Lil fasli qada'i لفصل لفصل القضاء ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني أن تضلني أن تضلني لا إله إلا أنت Adapun contoh yang pertama menisbatkan sifat kepada pemilik sifat contohnya yang terdapat dalam firman Allah Jalla wa Ala yang berbunyi dalam surat Az-Zumar 69 wa asyraqatil ardu bi nuri maka bercahayalah bumi dengan cahaya Tuhannya Allah bercahaya Allah pemilik cahaya fahada isyraquha yaumul qiyamah ini adalah hal yang terjadi di hari kiamat Allah menerangi dengan cahayanya bumi jika datang lifasil qada ketika Allah datang untuk memulai persidangan Allah Subhanahu wa taala memiliki cahaya yang menerangi bumi dengan cahaya Allah Jalla wa ala. Jadi Allah memiliki cahaya menisbatkan sifat kepada mausufnya, kepada pemilik sifat. Di antaranya juga contoh lain adalah perkataan Nabi SAW dalam doanya masyhur, "A'udzu binuri wajhika Tuhan, aku berlindung dengan cahaya wajahmu." Allah memiliki cahaya secara hakiki Al-Karim dengan cahaya wajahmu yang maha mulia antudillani janganlah engkau sesatkan saya la ilaha illanta tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali engkau maka ini contoh daripada jenis yang pertama menisbatkan sifat cahaya kepada pemiliknya Allah Subhanahu wa taala Allah memang memiliki cahaya nah wa fil athar al-akhar a'udzu bi wajhika alladhi ashraqat lahu dulumat nah dalam asar lainnya yang senada bahwasanya Rasulullah pernah berdoa ya Allah berlindung dengan wajahmu yang mana dengan wajahmu engkau menyinari segala macam kegelapan ya ini menisbatkan sifat kepada pemilik sifatnya Allah Jalla wa'ala nah فأخبر أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. Ya, maka Allah beritahukan di sini bahwasanya kegelapan yang terjadi itu akan menjadi hilang dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Sebagaimana kelak bumi akan Allah terangi pula dengan wajahnya di hari kiamat dengan cahaya wajahnya. Naam. Wa fi mu'jam Tabrani wa sunnati lahu kitab Utsman ad-Darimi wa ghairiha an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala laisa 'inda rabbikum lailun wala naharun nurus samawati wal ardi min nuri wajhihi Ya, dan dalam Mu'jam Al-Imam At-Tabrani dan dalam kitab Sunnah ya milik Imam Tabrani dan kitab Uthman Ad-Darimi dan lain-lainnya ada asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata tentang Allah laisa inna rabbikum lailun wa nahar Tuhanmu tak punya siang ataupun malam siang dan malam itu berlaku untuk kita Allah tidak tak ada bagi Tuhanmu siang maupun malam itu untuk kita saja ya nurus samawati wal ard cahaya yang terdapat di langit maupun di bumi min nuri wajhi dari cahaya wajahnya Allah Jalla wa ala. Naam. Wa hadha alladhi qalahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu aqrabu ila tafsir al-ayati min qawlin man fassaraha bi annahu man man man min qawli man fassaraha min qawlin nah, min qawli nah, min qawli man fassaraha bi annahu hadi ahli samawati wal ard wa amma man fassaraha wa hadha alladhi qala ibn Mas'ud tafsir ibn Mas'ud ini yang dia katakan ini aqrab ila tafsir ayat inilah yang lebih dekat ya penafsirannya tentang ayat tersebut daripada orang yang menafsirkan bahwasanya makna nurus samawat cahaya langit bumi adalah bi'annahu hadi ahli samawati dialah yang memberi petunjuk penduduk langit dan bumi Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan memang lain bumi dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa amma man fassaraha bi annahu munawwirus samawati wal ardi fala tunafi bainahu wa bain qawli Ibnu Mas'ud wal haqqu annahu nurus samawati wal ardi bi hadha i'tibarati kulliha. Nah, adapun tafsiran yang menafsirkan bahwasanya makna nurus samawati ardi ialah Allah munawwir dialah yang memberikan cahaya kepada langit bumi dengan menciptakan pada langit bintang-bintang, bumi, matahari diciptakan sebagai cahaya bulan. Allah lah yang memberikan yang memberikan cahaya pada langit dan bumi. dan juga di antara tafsirannya. Fala tunafif bainahu wa baina qalib Mas'ud. Tak ada pertentangan antara tafsir ini dan tafsir Ibnu Mas'ud bahwa memang bumi ini dan langit semuanya dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala dan dia telah menciptakan pada keduanya cahaya. Wal yang benar anna annahu nur samawati wal ard. Memang Allah lah cahaya langit dan bumi daripada wajahnya segala macam terdapat cahaya langit dan bumi. Kemudian ya Allah juga yang memang menerangi langit bumi dengan ciptaan-ciptaannya. Bintang dan matahari dan bulan. Bihadil i'tibarati kulliha dengan segala macam makna di atas semuanya benar. Allah lah pemilik cahaya langit dan bumi ya dengan yang dia terangi dengan wajahnya dan dia pula lah yang menciptakan cahaya untuk langit bumi meneranginya dengan berbagai macam makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai sumber cahaya seperti bintang, matahari, bulan. Nah, وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس فقال إن الله لا ينام ولا, يم ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار wa nahari qabla al-laili hijabuhu an-nur law kashifahu law kashafahu law kashafahu la ahraqat sabahatu wajhi subahatu subahatu wajhi man taha ilaihi basruhu basaruhu basaruhu min khalqihi dan dalam sahih muslim dan lain-lainnya dari hadis Abu Musa, Abu Musa al-Ash'ari anhu berkata Abu Musa suatu saat Rasulullah SAW berpidato di hadapan kami menyebutkan lima perkara Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah la Allah tak pernah tidur. Wala yanbaghi lahu an yanam, Allah tak layak tidur. Kalau tidur Allah Jalla wa ala hancur binasa alam semesta. Kalau manusia tidur, tak tahu apa yang diperbuat padanya Dimasukkan ke hidungnya bulu ayam, dia tak tahu apa-apa, tak bisa. Ya. Membela dirinya andai kata datang orang untuk membunuhnya dan semacamnya dan dia tak mampu melakukan aktivitas apapun kecuali tidur kerjaannya pun terlantar, ya, PR-nya pun terbengkalai. Itulah contohnya manusia. Kalau dia pegang air ngantuk, airnya akan tumpah. Kalau Allah tidur, apa jadinya alam semesta? Langit, ya, apa jadinya langit? Bintang-bintang, apa jadinya matahari tak terbit karena Allah Subhanahu wa taala ya terlambat bangun contohnya. Subhanahu wa taala tak mungkin mustahil. Allah tak layak tidur, la ta'khudhu sinatun wa Allah tak pernah terkena kantuk. Jangankan tidur kantuk pun tak pernah Allah Subhanahu wa taala terkena kantuk, tidak pula tertidur. Itulah Tuhan kita Allah Jalla wa Tak pernah tidur. Kullu yawmin huwa fi sya'n dia terus memiliki berbagai macam ya perbuatan. Lain bagi lahu an yanam, yakhfidul qista wa yarfa'u. Dialah yang merendahkan ya, timbangan dan mengangkatnya Ya, dialah Allah Jalla wa'ala yang merendahkan dan meninggikan. Ya, meninggikan manusia, menghinakan manusia, merendahkan manusia. Ya, yang mengangkat orang-orang ingin diangkat, menjatuhkan orang ingin dijatuhkan. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Tu'til mulka man tasha', engkau berikan kerajaan kepada siapa yang kau mau. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau cabut kekuasaan kerajaan dari siapa yang kau mau yurfa'u ilaihi amalul lail qabla an-nahar diangkat kepada Allah amalan-amalan siang ini diperbuat manusia sebelum datangnya malam setiap asar seluruh amalan kita dari subuh sampai asar diangkat malaikat ke langit sebelum datangnya maghrib ya membawanya malaikat-malaikat dan ini menunjukkan Allah di atas karena kepada Allah diangkat semua amalan manusia Wa amalun nahari qabla lail diangkat kepada Allah amalan siang sebelum datang malam. Ya, diangkat amalan malam sebelum datang siang. Sejak maghrib apa yang kita perbuat dari maghrib tadi sampai ya ini subuh sebelum ya, datang matahari terbit telah diangkat ke atas semua amalan kita. Sebelum datang siang telah diangkat semua amalan kita ini malam hari. Tahajud kita kalau tahajud, salat malam, baca Quran, zikir dan semacamnya, sedekah, menimba ilmu, semua diangkat sebelum datangnya matahari terbit dan sebelum datangnya siang. Nanti ketika siang hari diangkat kembali semua amalan kita sejak sholat subuh hingga asar sebelum datangnya malam sebelum matahari tenggelam diangkat kepada Allah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijabuh nur dan hijabnya Allah adalah cahaya. Allah itu dihijabi cahaya. Karena itulah Nabi SAW tak mampu melihat Allah SWT karena dihijabi cahaya. Cahaya itu merupakan sifat Allah SWT. Kalau kasyafahu Kalau Allah singkap cahaya ini, la ahraqat subuhat wajhihi, pastilah wajahnya, cahaya wajahnya akan membakar mantaha ilahi basaruh min khalqihi. Pandangan-pandangan mata makhluknya yang melihat kepadanya. Kalau dia singkap, binasa makhluk. Gunung saja, gunung, gunung yang begitu besar kokohnya, gunung Tursina. Ketika Allah singkap hijabnya, gunung hancur lebur. Bagaimana Musa kata pemilihan? Ya, belum lagi sempurna Allah baru sedikit singkat hijabnya berupa cahaya hancurlah gunung Tursina. Falamma tajalla rabbul jalal terkala Allah tampakkan ya kepada gunung seketika gunung pun hancur. Allah singkat hijabnya gunung hancur. Makhluk tak sanggup melihat Allah Swt di dunia ini. Dunia ini penuh dengan segala macam kekurangan. Di dunia kita tak makan seminggu, mati. Ya. Di padang mahsyar kita tak makan beratus tahun, seribu tahun di padang mahsyar menanti persidangan. Dalam satu hari yang sama dengan seribu tahun. Kita tak pernah merasakan lapar. Tak sibuk kita cari makanan di padang mahsyar. Kuat ya berdiri berdiri di padang mahsyar ya seribu tahun kita kuat ini adalah merupakan perbandingan antara akhirat dan dunia yang tak sama tak bisa dibandingkan karena itulah Nabi yang mulia SAW tak mampu melihat Allah ketika Mi'raj ke langit ya kenapa? karena cahaya yang meliputinya nah wa fi sahihi muslimin عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أن أراه dalam Sahih Muslim dari ahli hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata aku pernah bertanya Rasulullah SAW ya Rasulullah apakah engkau pernah melihat Tuhanmu ya tatkala mi'raj ke atas diangkat ke Sidratul Muntaha Sidrah dalam bahasa kita pohon yang besar namanya pohon sidra. Ya, sidratul muntaha adalah makhluk yang hanya Allah yang Allah yang mengetahui bagaimana besarnya dia. Itulah merupakan tempat tertinggi daripada makhluk sidratul muntaha. Ya. Hal ra'aita ditanyakan oleh Abu Dzar, hal ra'aita rabbak apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Qal Rasulullah menjawab nurun, cahaya anna arah bagaimana aku bisa melihatnya ada cahaya yang menghijabinya kalau dicingkap mata makhluk akan binasa na'am fasami'tu Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu yaqulu ma'nahu kana thamma nur aw haraduni ru'yatihi nurun fa anna arahu qala berkata al Islam Taimiyah gurunya Muqayyim Ya, semoga Allah meridhai gurunya. Maknahu kana thamma Maknanya di sana ada cahaya. Au hala dunahu ru'yatihi. Nurun. Terhalang melihat Allah karena adanya penghalang cahaya. Fa anna arah bagaimana aku dapat melihatnya? Nah. Qala wa yadullu alaihi anna fi ba'd alfadhi sahihi hal ra'aita rabbak faqal itu nura. Nah, diperkuat dengan beberapa jalur lainnya dalam lafaz redaksi yang sahih. Hal ra'ait terbak berkata sahabat Nabi Abu besar "Apakah engkau pernah melihat Tuhanmu?" Kata Nabi, itu nuron." Yang kulihat cahaya. Cahaya itulah yang sampai kelihatan Nabi kepadanya. Tak sampai melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah dihijabi dengan cahaya itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Nampak. Wa qad a'dhala أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه صحفه صحفه بعضهم بعضهم بعضهم بعضهم فقال نورا نوراني أراه نعم أعضل أمر هذا الحديث hadis ini membuat kebingungan sebagian daripada orang ya nuran anna arahu cahaya bagaimana saya melihatnya hatta sahafahu sehingga sebagian daripada mereka ya sahafahu yakni menyebutkan dengan redaksi yang berlainan bukan nuron tapi disebutnya dengan kata-kata nuraniyun arahu ya ala annaha ya'un nasab bukan nuran tapi nuraniyun wal kalimatu kadnam kamil ala annaha ya'un nasab nasbi wal kalimatu kalimatun wahidah wa hada khata'un لفظا ومعنى وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لو اعتقدوا أن رسول لما الله اعتقدوا لما اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه وكان قوله أن أراه كالإنكار كالإنكار لرؤية هارو في الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه وكل هذا عدول عن موجب الدليل كل هذا عدول وكل هذا udulun udulun udulun an mujibid dalil mujibid dalil nah. jadi muskilahnya ya karena itulah mereka menafsirkan menyebutkan kata-kata nurani nuraniyun ya hal ini terjadi karena kesalahpahaman mereka karena mereka meyakini Rasulullah sallallahu alaihi memang pernah melihat Tuhannya karena itulah mereka kebingungan ketika Rasulullah mengatakan anna arah bagaimana saya melihatnya mereka meyakini Rasulullah pernah melihat Tuhannya. Sementara hadis ini mengatakan, Anna arahu, bagaimana saya melihatnya? Ya. Kalau ingkar yang seolah-olah dalam hadis ini Rasulullah mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka mendapati ada beberapa riwayat Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala. Harufil hadis akhirnya mereka pun bingung bagaimana hadis ini bertentangan. Sebagian mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah melihat Tuhannya. Sebagian mengatakan hadis ini menunjukkan Nabi tidak pernah melihat Tuhannya. Ya. Akhirnya sebagian menolak mengatakan hadis ini tak sahih, hadis ini kontroversial, guncang lafaznya. Ini semua adalah perkara yang menyalahkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, na'am. Wa qad haka Utsman bin Sa'id Ad-Darimi fi kitab Ar-Radd lahu ijma'u sahabati ala annahu sallallahu alaihi wasallam lam yara rabbahu lailatal mi'raj. Asbuka yang benar sebagaimana dinukil <clears throat> oleh Sa'id Ad-Darimi dalam kitabnya ya Ar-Raddu dia menukil ijma' kesepakatan sahabat bahwa Nabi tidak pernah melihat Tuhannya ketika Isra Mi'raj. Ya, ketika Mi'raj Nabi tak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam wa istasna Ibnu Ibnu Abbasin min Sebagian mereka mengatakan kecuali Ibnu Abbas. Sahabat telah menukil ijma, mereka mengatakan Nabi tak pernah melihat Allah ketika peristiwa Mi'raj kecuali Ibnu Abbas, kata sebagian mereka. Ibnu Abbas diriwayatkan mengatakan Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana yang benar? Nah, wa yaqulu laisa dzalika bi khilafin fil haqiqati. Nah, kata Syekhul Islam, yang benar tak ada pertentangan antara Ibnu Abbas dan apa yang nukil para sahabat bahwasanya Nabi SAW tidak pernah melihat Tuhannya. Jadi perhatikan Ibnu Abbas pun tidak mengatakan terus terang dengan terang terus dengan sebenar-benarnya Rasulullah melihat Allah dengan mata kepalanya tidak itu. Nah, fa inna Ibnu Abbasin lam yakul ra'ahu bi'aina ra'sih. Bi'ainai ra'sih. Bi'ainai ra'sih. Karena Ibnu Abbas tidak mengatakan Rasulullah melihat Allah dengan kedua matanya. Tidak. وعليه وعليه اعتمد أحمد في إحدى في إحدى الروايتين حيث قال إنه صلى الله عليه وسلم رآه dan dari perkataan Ibnu Mas'ud inilah dalam satu riwayat Imam Ahmad mengatakan Nabi pernah melihat Allah Subhanahu wa taala Ya. Walam yakul bi ainai ra'sihi wa lafdhu Ahmad kal Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan sebenarnya Imam Ahmad pun tidak mengatakan dengan terus terang bahwa Rasul melihat dengan dua kepala matanya. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang benar bahwasanya Nabi tidak pernah melihat Allah dengan kedua matanya, tak pernah. Dengan kedua mata kepala tak pernah. Tapi ada riwayat yang benar yang sahih bahwa Rasulullah pernah melihat Allah dengan mata hatinya. Ya dalam mimpinya. Ini pendapat yang benar. Ya, tentunya tak sama melihat dengan mata kepala dengan melihat dalam mimpi berbeda. Inilah yang dikatakan Imam Abbas. Dan inilah yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, bukan dengan dua mata kepalanya. Bahkan ada hadis daripada Ibnu Aisyah, barang siapa yang mengklaim Rasulullah pernah melihat Allah, sesungguhnya dia telah benar-benar iftara 'ala Allahil firya, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibunda Aisyah. Maksudnya menafikan melihat dengan kedua matanya. Ya. Jadi Ibn Abbas diriwayatkan kepadanya mengatakan Rasulullah melihat Tuhannya maksudnya bukan dengan kedua mata kepalanya. Bukan. Tapi dalam mimpinya. Naam. Wa yadullu ala sihhati ma qalahu syekhuna fi ma'na hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu wa وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حجابه النور فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله عنه رأيت نورا Ada hadis yang disebut para ulama yang berbunyi Ya ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Aku pernah melihat Tuhan dalam sebaik-baik pemandangan. Ini hadis disahihkan oleh para ulama. Maka tafsirannya bahwa Nabi melihatnya dalam mimpi. Bukan dengan keadaan sadar dengan dua mata kepalanya, tak mampu. Musa meminta tak mampu, gunung tak mampu. Dan apa yang dikatakan Syekh kami ini Kutimia ya adalah benar. Semak dengan hadis Abu Dzar di dalam hadis lain yang berbunyi hijab nur. Hijab Allah itu cahaya. Itu yang dilihat Nabi cahaya yang hijab, menghijabi Allah Subhanahu wa taala. Fahad al nur huwa wallahu a'lam. An-nuru al-mazkur fi hadis Abi Dzar. Cahaya inilah yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar itu nuran, ku lihat cahaya. Maknanya cahaya yang menghijabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia belum sampai melihat hakikat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berapa sisa waktu kita? Empat menit lagi. Ya. Ya. Eh, kita padakan sampai di sini tafsir ini belum selesai, nanti kita lanjutkan tentang tafsir apa makna miskat, apa makna misbah, apa makna lampu, apa makna minyak. Kita baru berhenti pada tafsiran Allahu nurus samad, Allah lah cahaya langit dan bumi. Ya, di antara tafsiran para ulama makna cahaya langit dan bumi dialah Allah yang menunjuki penduduk langit dan penduduk bumi. Di antara maknanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menerangi langit dan bumi. Ya, yang termananya bahwasanya Allah menerangi dengan dengan cahaya sendiri, jalla wa'ala, dengan cahaya wajahnya. InsyaAllah ta'ala tafsiran berikutnya kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang. Dan inilah kedalaman ilmu para ulama terdahulu. Satu ayat saja membutuhkan penjelasan, banyak keterangan, dukung oleh berbagai ya hadis-hadis. Ya. Maka benarlah Allah SWT pemilik cahaya dengan cahaya wajahnya Allah menerangi langit dan bumi. Benar pula Allah menciptakan cahaya bagi dan bumi. Benar pula Allah memberi petunjuk kepada penduduk langit dan bumi. Semuanya maknanya benar. Makna nurus sama wati wal ar. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam Muhammad.